mustahab riba yang boleh Qala rahimahullahu ta'ala i'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinu al-wusul ilaihi illa biha Ketahuilah bahwasanya ghibah menyebut cacat seseorang menyebutkan keaiban seseorang itu diperbolehkan untuk tujuan yang sahih, tujuan yang syar'i baik kecuali dengan cara itu. Wahuwa sittatu asbab. Ada enam sebab. al awal Yang pertama ialah at-tazallum. Pengaduan kezaliman kepada pihak penguasa. Saya juga lil mazlum an yatazallama ila sultani wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilaya aw qudra ala insafihi فیقول ولا seorang ketiga. Kata Imam Nawawi itu lebih afdal. Fa'innahu yahsul bihil gharabu min ghairi ta'yin. Sebab akan tercapai maksud dan tujuan dia dengan tanpa menyebut nama orang langsung. Fata'i wa ma'adhalika fata'yinu jais. Walaupun demikian, menta'yin menyebut nama langsung orangnya itu boleh. Kama sanadkuruhu fi hadithihim insyaallah mungkin insyaallah Ketika lapor kepada Rasul mengatakan, Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan, Rajul Sahih, La yu'tini, wa yakfini, wa waladi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan, suami saya ini, laki-laki yang pelit, tidak memberi aku dan anakku apa yang cukup, apakah boleh saya mengambil dari hartanya untuk mencukupi aku dengan cara yang ma'ruf? Masih namanya, Fulan Abu Sufyan.

seseorang atau bers sedekah. Rasul mengatakan kalau kamu sudah bersama sedekah beritahu saya. sesama sama lapor dia Rasulullah saya e, eh, disitbah oleh Muawiyah dan Abu Jahal. Nah, Maka betul oleh para sahabat yang disebutkan. Amma Muawiyah tafasa'lu kunna malalahu. Muawiyah kiri, namanya harta. Wa amma Abu Jahal fala yadhal asa ala atiki, an atiki. Ada pun Abu Jahal, dia tidak meletakkan uh, tongkat dari pundaknya. Ada yang mengatakan banyak safar, ada yang mengatakan suka memukul perempuan. Ini yang paling yang paling benar dikatakan dalam disebutkan dalam dua yang lain, "Dharratun bisa suka memukul perempuan. Walakin ankihi Usama bin Zaid. bisa Nikahi Usama bin Zaid. Itu Muawiyah, sahabat yang mulia, Abu Jahal, sahabat yang mulia. Karena Rasul posisinya dimintai saran, dimintai musyawarah, ya harus dilakukan. Oh fulan, jangan-jangan, ini muawarahnya jelek. Hah, jangan jangan jangan tetangga sama dia. Dia orangnya apa namanya mulutnya nggak bisa berhenti. Hah? Oh jangan jangan jangan. Kalau perempuan apa adanya, disebutkan kejelekan kejelekannya. Nah, niatin nasihat, berniat mau menasihati, tidak yang minta saran tadi. Ada ya Yesus. Wanita juga di antaranya yang diperbolehkan. Kata Nabi Rasulullah belajar fikih, mutafakir itu yang baru belajar fikih. Pulang pergi menuju kepada ahli atau kepada orang fasik untuk mengambil ilmu badannya. Lihat ada orang ngaji kepada seorang mutafakir, ngaji kepada hisbi, ngaji kepada orang fasik. Maka boleh lagi dia menyebutkannya. Wahafa khafa ayyata barra mutafakihu. Dibalik. Dan dia khawatir orang yang belajar fikih tadi itu bisa فعليه نصيحته ببيان حاله orang karena dia menjelaskan dengan syarat dia bermaksud untuk menasihati bukan dalam rangka untuk melampiaskan dendam atau apa namanya perkara pribadi tidak murni menasihati kalau dengan wah. wahai la yughlatu fi. Ini sebab seringkali terjadi kesalahan dalam prakteknya. Waqad yahmil mutakallimu bidzalikal hasad. Ada kalanya rasa hasad, rasa benci mendorong dia berbicara tentang orang yang eh, dimaksud. Tadi itu apa satu kali pribadi memuaskan masalah pribadi, dendam pribadi, ulang sudah. Jangan sama dia. Dia orang yang begini itu bukan karena karena saya adalah karena untuk memuaskan amarah pribadi seorang yang memiliki kekuasaan, punya wilayah. Tetapi tidak dia lakukan yang semestinya kekuasaan tadi itu. Mungkin memang dia bukan orang yang ahlinya, atau mungkin dia orang yang fasik, atau mungkin dia orang yang lalai, Terus misalnya, Saya jibu zikru zalika liman lahu alaihi wilayatun amah musila. Maka wajib menyebutkan kondisi orang tadi kepada pihak bahagia. Wa yudhillu man yusluh dan menuju orang yang berhak untuk menjabat wilayah tadi. Ini beberapa poin yang masuk pada bab yang keempat. Tahdirul muslimin memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan yang ada dan menasihati mereka masuk pada yang menjarah para rawi, menjarah para saksi, ah, kemudian menjalankan roda pemerintahnya, mungkin dia orang yang becus atau dia orang yang fasik dan semisalnya dilaporkan pada pihak penguasa supaya diganti-gantikan. Ini semuanya bukan perkara yang diharamkan, riba yang diperbolehkan. al yang kelima, termasuk riba yang life Islam. Mungkin karena poin pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Barakallahu fikum. Ini hanya mujahara bil fisq. Karena bin Allah, al-mujahara bil fisq atau bid'ah itu dua makna. Ada yang terang-terangan, fasik di depan umum, di depan banyak pihak, berbuat kefasikan, berbuat kebid'ahan, sampaikan entah di forum umum, di tempat umum, di media-media umum, sekarang ini di Facebook dan segala macamnya, terang-terangan, semua orang menyaksikannya, mengetahuinya, membacanya, melihatnya. Itu musyahara. Termasuk dalam bab musyahara ialah dia melakukannya sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu. Hanya Allah Taala yang tahu. Tiba-tiba keesokan harinya cerita cerita tadi malam saya itu berbuat begini, begini, begini, begini, begini, menyebutkan tentang kefasikannya. Itu termasuk musyawarah dengan nasul hadis. Hmm? Nasul hadis. Ada kelas itu. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba dia cerita. Entah di forum umum atau ketika di studio lain dan segala macamnya. Semalam saya itu makan malam dengan fulan saya makan malam dengan Allah. Oh, kemarin siangnya saya duduk majlis dengan Fulan, dengan Allah. Saya disebutkan namanya tokoh bismillah ya. Allah musta'an. Mana apa? Musyawarah oh, terang-terangan. Gak ada yang tahu. Yang tahu ya dia dengan orang-orang yang terlibat dengannya. Yang mana gak ada yang tahu. Cerita sendiri. Itu namanya musyawarah. Yang semacam ini gak ada riba pada cerita, kita cari-cari informasi, kemudian kita tampilkan yang mungkin dikatakan dengan tatabuhul aurat. Nah ini cerita tabuni. cerita dengan sendirinya dengan uh, bangganya, dengan perasaan tidak bersalah, ditampilkan di Facebooknya, ditampilkan di situs pribadinya. Facebook itu kan kayak aduh di tengah lapangan teriak-teriak, eh saya makan siang dengan Abu Bakar Bashir gitu.

kata Nawawi rahimahullah. At-ta'rif At-ta'rif yaitu e, menyebutkan aib seseorang karena dia dikenal dengan itu. Menyebutkan cacat para seseorang dikarenakan dia dikenal dengan itu. Ta'rif. Ya, ini kata beliau, "Faiza kana al-insanu ma'rufan bi Ketika ada seorang insan yang ma'ruf dengan sebuah gelar, sebuah lakab, Wal الأصل wal والأحوال ini maknanya saya kata ya kan alamat yang rap mengatanya ala arat yang pincang kakinya ala asam yang apa ya kan asam asam itu apa tuli eh? yang tuli telinganya ala amal yang buta matanya dan semisalnya saya tarik oh, benar boleh menyebut nama mereka dengan seperti itu dikarenakan memang masruf dengan nama itu al-imam al-amash سليمان بن محمد الكوفي الإمام الأعرج عبد الرحمن بن هرمز semuanya dapat perkara sangat jelas sangat gamblang dan e, ma'ruf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah sehingga tidak benar ketika ada yang mengklaim ada sunnah wal jamaah adalah jamaah tahdir-tahdiran tidak benar betul memang mereka mentahdir tapi ada aturan mainnya tidak semua tahdir ada orang-orang tertentu yang layak ditahdir disebut dengan bawabit bawabitnya kadang tahdirun am kadang tahdir muayyan tahdir fonis eh, uh, apabila memang sudah uh, layak disebutkan ada masalah besar dalam menyebutkan bayin tadi maka kan sunnah ya barakallahu fikum yang ingkar tahdir yang ingkar hasil mubtadi itu sururiyah yang mengharapkan tahdir mengingkari takdir, mereka menggunakan prinsip tahdir, prinsip hasil mubtadi, tetapi dengan ketentuan-ketentuannya tidak serampangan. Itu namanya nasihat. Adil, eh, nasihat agama itu adalah nasihat. adalah ahlu sunnah. Dan setiap zaman dan setiap masa Barakallahu fikum yang memperhatikan Ahlu sunnah wa jamaah Ahdalin nas Orang yang paling adil Yang paling insaf Yang paling bagus Dalam semua keadaan Barakallahu fikum. Antum lihat sekarang praktiknya eh, di zaman sekarang para ulama ulama. Siapa coba orang-orang yang tahdil para ulama? Orang baik-baik. Enggak. Yang dijelaskan dari para ulama ulama dibantah oleh mereka diterangkan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang memang ahli sabar, ahli sabar, Kalau memiliki subah orang subah yang sangat banyak Ibu mahkamah mahkamah yang membahayakan kaum muslim dipantah sama mereka sampai pada ujungnya vonis namanya saja. Kemudian diterangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan jadi katakan tidak pernah atau jarang para kelompok manusia di jemaah menyebutkan dengan tayyib dengan langsung orangnya melainkan ketika betul-betul maslahat menghendaki demikian. Barakallahu fikum. Mari insyaallah ya. Itu ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu. Nah sekarang ini semuanya terbalik Pak. Ya, semua terbalik. Hmm, semua yang jelek-jelek dituduhkan kepada alusuna sunnah semua. Nah masing-masing mereka menampilkan dirinya sebagai orang yang masya Allah yang khair gitu masya Allah. Nah, uh, kalau dulu uh, jamaah tabligh gitu ya menampilkan dirinya hikmah dalam kerajaan Allah Nah, nyatanya ya ngawur pada kelas itu. Nah, وهكذا استصف بارك الله فيكم